sebuah serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyir cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsem cap bedek. Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu! Ayo siram dengan air, ayo! ayo, ayo. ayo. Kau masih hidup, Lee. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas. Rasanya, aduh pusing aku. Rasa sakit di kepala. Aduh, itu sakit kepala.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 Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-727 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Lanti sebagai Mangesti, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Herman sebagai Kiai Pangon, Naryo sebagai Kidemang, Ivanero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ashari sebagai Panji Saprang, Heri Stiono sebagai Damar Taun, Aris sebagai Pamegatsi, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pepe. satu digosok Balsam Nomor dua Terasa apanya? Rasa panasnya Balsamnya pakai Balsam hijau Cabete Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsamnya balsemnya pakai balsem hijau cap betet. Balsem Hijau Cap Bennett produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Gatsih telah membuka matanya. Ia berusaha menoleh ke kiri, ingin melihat kepada orang yang sedang berbicara namun kepalanya seperti terganjal sesuatu. Tapi dari tempatnya berbaring, dengan jelas sih dapat melihat Lare Angon yang sedang berbicara dengan Kidemang. Nampaknya simpul-simpul sarafku telah dibelenggu sehingga aku menjadi lumpuh seperti ini. Oh, keparat. Bocah itu meski belum bisa membuang ingusnya sendiri, namun telah menyulitkan aku. Iblis. Aku mendengar suaranya. Hmm. Ia sedang berbicara tak jauh di sebelah kanan. <laughs> Apa betul demikian, Kang Bu? Benar, Badrawati. Aku tidak berbohong. Aku mengatakan dengan sebenarnya. Uh, suara bocah itu. Bocah tengik yang telah mengalahkan aku. Ia sedang berbicara dengan gadis-gadis anak Kiai Bangun. Itu tadi jelas suara Mangesti. Apakah dengan demikian aku berada di rumah Kiai Bangun? Iya. Aku berada di rumah Kiai Bangun. Aku mereka tawan dan kemudian dibawa ke rumah Kiai Bangun. Apa yang akan dilakukan terhadapku? Aku tidak tahu. Akan tetapi nasibku jelas akan menjadi sangat buruk. Banyak orang yang akan marah kepadaku. Jika aku diserahkan kepada orang-orang yang marah kepadaku. Yeah, bisa mengerikan. Oh. Aku harus melakukan sesuatu jika aku masih menginginkan berumur panjang. Aku harus bisa mengikhlaskan diri. Kalau tidak, nasibku akan menjadi sangat buruk. Aku tidak mau menjadi pengewan-newan. perhatian untuk membangkitkan kekuatan yang berasal dari Raja Kalacakra yang berada di telapak tangan kanannya. Pamukatsi harus berusaha keras karena segenap simpul syaraf serta aliran darahnya buntu. Adalah sementara itu, di halaman rumah, Badrawati mendadak menjadi tegang. Bocah itu segera mengurai cambuknya. Thank you. kalian berdua, Kang Bu. Tamu. Tamu siapa? Entahlah, Kang Bu. Tapi tamu tadi undang itu sekarang sedang berada di kegelapan. Mungkin di antara pepohonan atau di bawah pohon. Ah, silakan Kang Bu berdua. Ayolah Kang Bu, ayo Susanti. di udara. Siapapun yang melakukan ini, tentu mempunyai kemampuan yang tidak boleh diremehkan. Sebaiknya aku bersembunyi. Eh, ada apa, Dok? Hmm? Mengapa kalian berdua seperti orang yang ketakutan? Hmm? Ayah. Ada apa? <laughs> Iya, ada apa? Akan ada tamu, Ayah. Huh? Kita akan kedatangan tamu. Kita akan kedatangan tamu. Weh, tamu eh, siapa? Uh, ti, ti, tidak tahu, Ayah. Ah, aneh. Bagaimana kau bisa mengatakan akan ada tamu? Akan tetapi kau tak tahu siapa. Adi Badrawati yang mengatakan kita akan kedatangan tamu, Ayah. Uh, iya, benar, Paman. Kita nampaknya akan kedatangan tamu. Benar seperti yang dikatakan Adi Mangesti. Ada tamu tak diundang yang akan segera datang. Oh, orang yang bermaksud tidak baik. Ya, kita masih belum mengetahui apa yang diinginkannya. Ah, jadi, jadi bagaimana? Biarlah aku dan keponakanku yang akan menerima kedatangannya. Aku sarankan kepada paman ya. serta semuanya ya. untuk berhati-hati dan tetap berada di dalam saja. Ah, baik, baik. Lakukan saja iya. apa yang aku inginkan. Baik. Ayo. Baik. Lakukan. Baik manusia pengecut. Ya, ya. Biku Dewa Hastu segera melesat dengan cepat. Tangannya yang kekar dan berisi segera dia rentangkan. Sementara Sakya Murti yang memang mengharapkan kematian dari adiknya hanya diam terpaku sambil memandang lurus dengan tatapan kosong. Nah, benarkah Biku Dewa Hastu akan mengakhiri hidup Sakya Murti? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 105.6 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, itulah keseruan cerita drama radio serial Sabda Pandita Ratu Episode yang keempat yang berjudul Singa Liar Padang Karautan, seri yang ke-119 dan 120. Sahabat Bintang, Anda bisa dengarkan besok drama radio serial Sabda Pandita Ratu setiap hari Senin sampai Sabtu di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 siang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas. Selamat siang dan selamat beraktivitas. 95,6 Bintang Tenggara Bintang Tenggara Jam 9 pagi Tetaplah bersama kami Bintang Tenggara 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, kini saatnya saya Arlan yang menyapa dan menemani Anda Jumat 29 November 2013 Untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Bandita Ratu Yang kini sudah memasuki episode yang keempat yang berjudul Singa Liar Padang Karautan Seri ke-91 dan 92 Baik, dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas. Selamat pagi dan selamat mendengarkan jalannya cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah ku raih. nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku celang cintamu, ku seret melanglang maya pada, bak nirwana para dewa. ha Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Binaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binatang! Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agus Nur Ismail Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibn Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-91 ini dengan para pemain Bambang Jeger sebagai Kebo Dampit, Petrus Urspon sebagai Rudro Bondo, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Heri Fadli sebagai Kamaswara, M. Abud sebagai Ken Arok, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Semangat musik. ketika Ken Arok mengatakan bahwa dia memberi nama Mahesa Suci. Pikirannya kembali terbayang ketika dia berada di Goa Kambang Ayun. Pada saat itu pun, Rakai Walengpu Kumbayoni memberikan nama yang sama seperti yang dikatakan Ken Arok. Ditatapnya kembali wajah Ken Arok sambil menarik napas panjang. Ada apa kamu suara? Sepertinya kau terkejut ketika aku menyebutkan nama Mahesa Suci. Apakah kau tidak suka dengan nama yang kuberikan itu? Ah, uh, uh, tidak. Aku suka sekali. Aku hanya teringat dengan seseorang ketika kau menyebutkan nama itu. Apakah kau pernah mengenal nama itu? Atau barangkali ada seseorang yang mempunyai nama seperti nama yang kusebutkan tadi? Oh, uh, tidak. Aku hanya merasa pernah mengenal nama itu. Tapi entah kapan aku pernah tahu. Ah, sudahlah Kenarok. Lupakan. Terima kasih atas nama yang kau berikan ini. Ya, pakailah nama itu kalau kau suka. Sebenarnya aku sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba aku ingin memberikan nama itu kepadamu. Dan nama itu pun sebenarnya hadir di dalam benakku secara tidak sengaja. Mungkin itu sebuah wangsit, Kenaro. Ya, mungkin juga demikian. Ah, bagaimana sekarang? apakah kau bersedia menjagaku? Taparagaku tinggal beberapa hari lagi, dan aku harus menyelesaikannya dengan tenang. Iya, aku bersedia menjagamu. Teruskanlah taparagamu dengan tenang. Aku akan menjagamu sampai kau selesai melakukannya. Terima kasih, Kam Suara. Malam ini juga aku akan melanjutkan tapaku. Iya, silakan, Kenaro. Oh, aku jadi semakin yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Rakai Walaing Hukum Bayoni. Suara masih menatap Ken Arok dengan perasaan kagum. Sementara Ken Arok sendiri mulai memejamkan matanya sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Perlahan matanya terpejam. Dia pun mulai melakukan tapanya. tempat kediaman Tumenggung Yuda Paksa. Dia baru saja menerima kehadiran dua orang senopati bawahannya. Kedua orang senopati itu adalah Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudro Pondo. <laughs> Aku senang kalian datang tepat pada waktunya. Mudah-mudahan kalian berdua dalam keadaan baik-baik. Oh, Gusti. <laughs> Maafkan saya jika saya terlambat mengucapkan selamat pada Gusti yang baru saja mendapat anugerah sebagai panglima. <laughs> Mudah-mudahan jabatan Gusti Tumenggung sebagai panglima Kediri akan menambah kewibawaan Gusti sebagai orang kuat. <laughs> Terima kasih kebedampit. Bagiku ucapan selamat yang kau berikan padaku belum terlambat. Aku senang kau memperhatikan kemajuanku ini. Uh, demikian juga dengan saya, Gusti. Hmm, hmm. Saya mengucapkan selamat atas jabatan Gusti Tumenggung sebagai Panglima Keprajuritan Kediri. Hmm. Saya benar-benar kagum terhadap Gusti. Gusti begitu cepat menerima jabatan yang tinggi seperti itu. <laughs> Tentunya Bang Baginda pun tak akan sembarangan memberikan jabatan itu. Kalau bukan pada orang-orang pilihannya. Hah! <laughs> ah, kau benar, Rudro Bondo. Bagaimana mungkin Baginda akan memberikan jabatan Panglima ini kalau bukan pada orang-orang pilihannya sepertiku? <laughs> Aku juga mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatmu ini. Kalian berdua memang senopati-senopati bawahanku yang baik. Terima, terima kasih, Gusti. Uh, sebelum aku melanjutkan pembicaraan ini, sebaiknya cicipilah dulu dua karen ini.